Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Puja dan puji kita hadiratkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, ditakuti dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan apapun yang ada di dalamnya dan juga bumi dan apapun yang ada di atasnya dan juga di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat ini tunggal, esa, maha kuat, maha perkasa, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan semua yang kita butuhkan untuk roda kehidupan dunia ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan setelah itu salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling suci jalur nasabnya, paling sempurna fisik juga akhlaknya dengannya dari risalah langit ditutup risalah kenabian dan kerasulan dan dia dinobatkan oleh sang pencipta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini maka sangat wajar kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Baik melanjutkan bahasan kita jadi Bapak Ibu sekalian kita melanjutkan bahasan kitab Riyadus Salihin. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Dan kita masih membahas di bab pertama. Khusus masalah bab niat. Sudah panjang lebar kita bahas masalah niat ini. Dan intinya tubuh itu punya ibadah. Hati juga punya ibadah. Ibadah badan, ibadah tubuh ini seperti gerakan sholat, zikir, doa, sodakah, haji, umroh, jihad. Semua itu ibadah, ibadah badan. Dan ada ibadah hati. Ibadah hati ini ikhlas, tawakal, yakin, takut, cinta, ridho. Semua ini adalah ibadah hati. Di dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, harus digabungin keduanya nih. Jadi misal orang sholat, ibadah badan, harus diikuti dengan ibadah hati. Ikhlas, harus diikuti dengan ibadah hati, yakin. Harus diikuti pada saat kita mencari nafkah misalnya, atau menuntut ilmu, atau melakukan aktivitas apapun dengan tawakal. Jadi satu sama yang lain berhubungan. Kalau dipisahkan, maka tidak akan diterima ibadah itu. Misal, ada orang ikhlas, tapi nggak sholat misalnya. Dia tahu ikhlas itu perintah Allah. Ini sholat ini perintah Allah, tapi dia nggak kerjain. Ya nggak ada ibadah badannya, percuma. Atau ada orang yang ibadah badan, bergerak badannya tapi tidak ada ikhlasnya. Hanya karena dipuji oleh orang, hanya karena nggak enak sama orang, hanya karena terdesak, hanya karena kondisi dan situasi lah. Akhirnya membuat dia mengerjakannya. Ini juga nggak diterima, namanya riak dalam agama kita. Makanya perlu difahami keduanya harus disatukan. Dan niat ini di dalam hati adalah salah satu ibadah hati niat adalah salah satu ibadah hati dan semua ibadah di dalam agama kita asas niatnya niat itu bahasa lainnya Bapak Ibu sekarang sugesti ya sugesti kita itu niat seperti misalnya Bapak Ibu kalau niat puasa itu sedang sugesti puasa saya besok mau puasa nggak makan nggak minum nggak gini nggak gitu maka secara otomatis tubuh kita menerima karena ada sugestinya kan? sama dengan eh, apa lah ya. Orang mau tidur, orang mau makan, orang mau bergerak, semua diikuti dengan niat, ada sugestinya sehingga dia semangat mengerjakannya. Nah, dalam agama kita semua ibadah harus ada niatnya, harus ada sugestinya dan niat di dalam hati. Niat di dalam hati, asasnya di dalam hati. Di dalam riwayat tidak ditemukan satupun riwayat kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyebut meng, mengajarkan tentang niat lafad. Seperti kasus misalnya usolli fardhu salati duhur nawaitu shoma gadin Ini enggak ada hadisnya, enggak ada hadisnya. Lalu dari mana asalnya? Beberapa ulama Al-Azhar yang bermadhab Syafi'i mengatakan niat hati harus diikuti dengan lisan supaya orang itu ya menguatkan niat hatinya. Maka mereka menyusunlah kalimat-kalimat ini usolli fardu salati dur arba rakaat nawaitul wudu dan semua yang biasa kita belajar di sekolah kita karena dominasi teman-teman yang di Depak menyusun juga kurikulum sekolah teman-teman dari Mesir gitu. Saya pun pernah sekolah di Mesir gitu. Jadi saya tahu sebelum sekolah di Madinah bagaimana memang didominasi oleh pemahaman ini gitu. Tapi teman-teman yang ini pun yang menyusun kalimat-kalimat niat dengan lisan itu mengatakan harus niat dalam hati. Kalau ada orang bilang usolli fardhu salat duhur tapi niat hati tidak ada itu, maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau dibalik, dia niat dalam hati mau sholat, tapi lupa lisannya, sah sholatnya. Ini pendapat sebagian ulama di Al-Azhar yang membahas masalah itu. Menisbatkan diri kepada madhab syafi'iyah. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifa mengatakan tidak ada lafadz niat. Kita mau sholat nih, tadi ibu-ibu mau sholat duhur misalnya. Kita pas udu dalam hati terlintas nggak niat sholat duhur. Baik, itu niatnya. Maka kita menghadap sejadah, menurut pendapat jumhur ulama, Allahu Akbar, sholat. Orang kalau maju jadi imam, sudah niat belum dalam hati mau jadi imam? Dia nggak perlu bilang lagi imaman. Kita mundur di sab makmum, kita sudah niat mau ikut berjamaah, sudah niat makmum belum? Sudah niat, berarti sudah tidak perlu bilang lagi makmuman. Karena sudah jelas semuanya. Dalam hati sudah terlintas, gitu kan. Maka ini khilaf diantara ulama tentang masalah pendapat tabi Tapi tentu e, anjuran para ulama untuk berpegang pada pendapat jumhur. Karena ini adalah ijtihad. Ya, tidak pernah ada Nabi yang mengatakan kalau kalian mau sholat, bacalah usolli fardhu salat tidur, Gak ada hadisnya itu. Atau itu soma gadin tidak disebutkan adalah fat hadisnya gitu kan. Ini adalah ijtihad sekali lagi. Tetapi kalau ada teman-teman yang melakukan itu adalah hak mereka. Saya sekarang menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang hukum syar'inya dan dari mana historinya supaya tahu kan. Nah, kita sedang bicara masalah bab niat. Jadi kalau kita tidak bilang juga nawaitu shoma gadin sah puasanya. Asal hatinya niat, jangan lupa. Dan hati ini tidak ada lafaz khusus ya. Jadi dalam pendapat jumhur ulama misal mau puasa Ramadan, dalam hati terlintas besok mau puasa, udah tinggal puasa aja. Jadi nggak jangan juga dalam dalam hati terus disusun lagi lafat, nggak ada lagi susunan lafat. Ya udah mau sholat, mau puasa, mau seperti kalau gini, bapak ibu mau kasih hadiah sodok ke orang, sebutin nggak? Saya sodokain buat kamu, enggak Nah seperti itu sebenarnya semua ibadah begitu. Kita nggak usah sebutin, tapi dalam hati sudah ada terlintas memang mau kasih orang ini, mau kasih orang itu, mau bagiin Quran buat orang ini, mau nasihatin orang yang itu, semuanya sudah ada dalam hati. Makanya asas niat dalam hati. Hadis pertama yang kita pelajari kemarin tentang inna malamalu bin niat. Semua amal harus diikuti dengan niat, maksudnya dalam hati. Ya. Tentang masalah lisan adalah khilaf tadi ulama yang sudah saya paparkan. Ya kan? Kemudian dikatakan eh, ini ini yang pertama yang berhubungan yang kita ambil dari hadis kita yang lalu ya. Eh, kemudian dan memang kita kemarin masih jelaskan satu hadis saja dan saya sebab saya juga sudah menyebutkan tentang sababul wurud. Kalau yang baru ikut mungkin bisa ditambah informasi di bukunya atau mungkin yang kemarin juga kalau belum catat kan kita harus tahu kalau Al-Qur'an punya sababun nuzul ya. Sebab turun. Kalau hadis ada sababul wurud namanya. Sebab hadis itu disebutin. Tentu tidak semua ayat Al-Qur'an ada sebab nuzulnya, tidak semua hadis juga punya sebab urut. Tetapi kalau ada, kita semestinya pelajari. Karena ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang maksud dan tujuan syariat dari dalil itu. Supaya jelas gitu kan. Seperti misal, ada hadis Nabi SAW, beliau pernah jalan di pasar satu hari, kemudian beliau temukan ada penjual gandum. Jual gandum, gandumnya bagus sekali. Gitu kan. Orang-orang banyak tertarik beli gandum itu karena yang ditumpuk di depan itu bagus. Warnanya kuning cerah. Gitu kan. Seperti banyak orang-orang kita juga mungkin jual beras, jual apa. Biasanya ditumpukin yang bagus. Orang kalau beli diambilin dari yang dalam. Nah ternyata Nabi SAW masuk ke dalam tokohnya orang ini. Dipegang pakai telapak tangan beliau. Ternyata di bagian dalam yang sering dibungkusin buat orang itu basah. Kualitasnya kurang bagus. Jadi timbangannya berat. Tidak bagus kualitasnya. Jadi bukan yang yang kelihatan itu. Maka Nabi SAW bilang pada saat itu di pasar itu. Man gashana falisa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Nah orang kalau cuma baca hadis ini saja kurang jelas buat dia. Karena sebab berurut penting. Gitu ya, Untuk menjelaskan kepada kita apa maksud dan tujuan. Karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah banyak juga yang turun, tersebutkan, diturunkan ayat Al-Quran dan tersebutkan hadis Nabi SAW karena masalah kejadian di antara para sahabat. Jika perlu ditambahkan kita punya uh, di dalam uh, ilmu agama kita ini ada dalam hadis Nabi ya kita bicarakan Maria Riyadus bicara masalah hadis. Perilaku uh, dalam kehidupan Nabi SAW ada hal-hal yang harus kita fahami. Yang pertama ada namanya jibilia dan khair jibilia. Maksudnya jibilia itu sesuatu yang terbebankan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bukan bagian dari syariat. Seperti misal fisik Nabi, Nabi SAW itu fisiknya tinggi besar, kekar. Gitu kan? Apakah semua kaum laki-laki muslimin harus begitu? Jawabannya enggak. Karena itu jibiliyah. Rambut Nabi SAW itu berombak berwarna hitam. Beliau biarkan sampai kuping atau pundak. Apakah semua laki-laki harus seperti itu? Jawabannya enggak. Karena ini adalah bagian sesuatu yang terbebani secara harus gitu. Kan gitu. Kemudian uh, apa? Eh, semua fisik Nabi SAW mata, bola mata yang besar hidung yang mancung segala warna-warna kulit yang putih sampai pipi beliau keput merah-merahan itu semua adalah jibil harus gitu kan ini kalau secara fisik sama halnya makanan makanan orang pada saat itu kurma nah, jadi Jiral makan kurma apakah semua kaum muslimin harus makan kurma jawabannya enggak gandum misalnya gitu kan tapi kalau kita makan kurma karena tahu Nabi makan kurma pahala tapi apakah kita harus ganti beras kita makan kurma? Jawabannya enggak. Selama makanan itu halal nggak ada masalah, gitu kan? Jadi ada sesuatu yang terbebankan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya memang ya, harus seperti itu, nggak bisa enggak. Gitu. Sama juga hadis yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit cepat, gitu ya. Nah, apakah semua laki-laki harus seperti itu? Atau kita semua harus begitu? Jawabannya enggak. Ini contoh ya. Sama halnya di pakaian. Di zaman Nabi SAW, pakaiannya itu izar dan rida. Jadi seperti baju ihram, kalau kita sekarang. Satu lembar di atas, satu lembar di bawah. Apakah itu ditarik sampai sekarang? Jawabannya enggak. Yang penting pakaiannya menutup aurat, kan gitu. Ada kaidah dalam hukum syari. Nah, ini semua adalah sesuatu yang jibil, harus, Enggak bisa enggak. Sama dengan pakai imamah. Imamah di kepala itu yang biasa dilitin kain itu karena zaman itu pakaiannya orang. Nabi SAW pakai imamah, Abu Jahal juga pakai imamah. Ya, orang kafir di Mekah pakai imamah juga. Karena pakaian mereka gitu. Apakah itu bagian dari syariat? Kata ulama, bukan. Ini jibilia. Ini sesuatu yang harus gitu kan. Ini paham, ini dulu difahamin. Ada sesuatu yang seperti ini. Ada yang gairu jibilia. Sesuatu yang tidak terbebankan oleh Nabi dan bagian dari syariat. Gitu kan. Seperti misalnya beliau melakukan perilaku-perilaku yang memang itu bagian dari syar dan ini dibagi tiga. Ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan. Ya. Kalau perkataan seperti Nabi bilang Shallallahu Alaihi Wasallam apalah misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga misalnya perkataan Nabi 12 rakaat sholat sunnah kayak sholat 12 rakaat ini kan dua rakaat antara azan dan iqamah subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat sudah duhur, dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sudah isya. Namanya sunnah rawatib. Nabi SAW sampaikan kan itu. Berarti penyampaian, ada perkataan Nabi. Sama dengan inna malam bin niat yang kita pelajari hadis yang kemarin. Perkataan Nabi. Yang kedua ada perbuatan Nabi SAW. Perbuatan itu seperti Nabi berjihad. Nabi bersadaqah. Kemudian eh, Nabi SAW haji Sampai beliau mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji. Contoh-contoh cara haji, jumrahnya bagaimana, pakai romnya bagaimana, rukun-rukunnya syaratnya ambil dari aku. Jadi sahabat-sahabat itu melihat perilaku Nabi terus dicontohin. Nah, ini namanya perbuatan Nabi. Ini bagian dari syariat kita. Kemudian juga yang ketiga adalah persetujuan. Persetujuan Nabi ini ada perilaku-perilaku sahabat yang mereka lakukan pada saat itu, gitu ya yang Nabi SAW tidak tegur. Nggak ditegur. Seperti misal, Khalid bin Walid, sahabat Nabi, waktu sudah masuk Islam, beliau mengikuti tradisi masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah biasa memakan biawak padang pasir. Jadi biawak padang pasir itu bentuknya seperti dinosaurus tapi kecil. Gitu. Memang unik binatang itu ya, tinggal di padang pasir. Ini halal dimakan karena nggak bertaring, dia nggak punya gigi taring gitu. Maka Khalid bin Walid tangkap, dibakar sama dia. Sudah dibakar, dibawa di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah silahkan. Sebagai bentuk penghormatan, mau diberikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW e, menolak tapi dengan cara santun. Beliau mengatakan, kaumina. Ini kami nggak kenal di Mekah dulu. Gak pernah saya makan biawak, itu loh bahasa langsungnya. Tapi santun. Ini bukan di, tidak dikenal di wilayah kami. Lalu Khalid bin Walid mencuil daging tersebut dan memakannya. Tapi Nabi tidak larang. Nabi SAW tidak larang. Maka ini namanya takrir, persetujuan. Dari perilaku sahabat yang dilakukan dan Nabi setujui. Nabi SAW setujui. Nah ini berhubungan dengan masalah yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang sifatnya jibilia, kita tidak harus untuk itu, karena bukan bagian dari syariat, tapi ada yang gerjibilia yang merupakan bagian dari syariat. Gitu ya. Memang Nabi SAW melakukan karena ada perintahnya. Dan ada tiga, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dan saya sudah berikan contoh-contohnya tadi. Jadi nanti kita akan lihat ada banyak hadis-hadis Nabi SAW ke depan. Itu akan ada e, perkataan Nabi. Akan ada perbuatan Nabi. Sahabat lihat. Kami melihat Nabi SAW begini. Ya, penyampaian. Ada juga kadang-kadang perilaku sahabat disetujui oleh Nabi. Nah perlu kita garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sementara wahyu turun, 13 tahun fase Mekah, dan 10 tahun fase Madinah, 23 tahun sampai Al-Quran sempurna, ini semuanya yang dilakukan oleh sahabat kembali kepada penentuan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi SAW tegur, berarti larangan. Kalau tinggal, kita tahu haram atau makruh dari ancamannya. Kalau haram itu dilaknat, dimurkahi, ya, diancam dengan siksa kubur. Nah itu berarti haram. Kalau makruh cuma dilarang saja. Tapi tidak ada ancaman. Seperti misalnya jangan kalian minum sambil berdiri. Larangan Nabi SAW. Tapi tidak ada ancaman. Berarti ini makruh hukumnya. Orang minum lebih baik duduk sunnah. Tapi kalau berdiri makruh. Tapi kalau ada ancaman laknat, laknat itu diangkat berkah hidupnya ya. Murka, azab kubur, azab neraka, ini semua berarti haram hukumnya. Nah, cara kita memahami hukum-hukum syar'i seperti itu. Cuma yang perlu kita ketahui satu hal, karena di Indonesia saya temukan banyak orang yang tidak paham masalah ini. Selama wahyu masih turun di fase Mekah atau di fase Madinah, perilaku-perilaku sahabat ada yang Nabi tegur, sehingga menjadi haram kalau ada ancaman, sehingga menjadi makruh kalau cuma teguran biasa. Ada yang menjadi wajib dan ada yang menjadi sunnah. Wajib itu kalau diikuti juga dengan ancaman. Sholat misalnya, dari mana kita bisa tahu sholat lima waktu wajib karena ada ancaman. Misal eh, sabda Nabi SAW eh, tentang masalah sholat, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kufur. Nah, gitu. Ada ancaman ya. Berarti perilaku ibadah itu wajib. Ada yang sunnah. Sunnah itu dikasih pilihan. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam. Puasa tiga hari setiap bulan sama dengan puasa setahun. Misal. Tidak ada ancaman kan? Berarti dia hukumnya sunnah. Jelas sampai sini ya. Kita tahu larangan itu haram kalau ada ancaman. Kalau kita tahu dia jadi makruh kalau tidak ada ancaman. Tapi ditegur. Kita tahu sesuatu perintah itu wajib kalau ada ya, ancaman meninggalkannya dan kita tahu dia sunnah kalau tidak ada ancaman kalau tidak dilakukan. Cara mengambil hukum syari begitu. Baik, di zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, selama fase wahyu masih turun, maka perilaku-perilaku sahabat ini ada yang sesuai dengan wahyu dibiarkan, ada yang tidak sesuai dengan wahyu, wahyu lalu ditegur. Ya. Tetapi keadaan sahabat beda dengan keadaan kita. Di Indonesia ini banyak orang yang mau buat-buat ibadah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nabi SAW waktu mengebuskan nafas terakhir, Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Berarti tidak ada lagi tambahan. Tidak boleh ada tambahan ibadah apapun karena sudah sempurna. Beda kita dengan sahabat. Kalau sahabat pada masa itu memang wahyu masih turun, Makanya kalau ada yang mereka lakukan benar, didukung. Kalau salah diingatkan. Nanti akan banyak hadis-hadis kita sebutkan ke depan. Di buku kita ini padat sekali dengan hadis. Nanti kita kasih contoh. Nah ini contohnya Bapak Ibu sekalian nih. Ini perilaku sahabat yang dibenarkan oleh syariat. Nah ini perilaku sahabat yang ditegur oleh syariat. Gitu kan. Karena wahyu masih proses turun. Nah kita kadang-kadang tidak paham masalah ini. Kita anggap posisi kita seperti sahabat. Saya pernah dengar ada khutbah Jumat mengatakan salah seorang uh, khatib di dekat rumah saya di Condet dia mengatakan uh, banyak orang sekarang mengatakan jangan buat-buat ibadah padahal sahabat-sahabat sendiri banyak buat ibadah yang Nabi tidak contohin dikasih contoh sama dia contohnya misalnya uh, waktu ada Nabi Nabi lagi sholat hadis ini hadis sahih ya bunyinya Nabi SAW lagi sholat begitu Nabi i'tidal sami Allahu liman hamidah ada sahabat satu nyeletuk di belakang dia bilang hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca ini. Hamdan kathiran puji-pujian yang banyak untuk Allah. Mubarakan fi yang penuh dengan berkah di situ. Ini Nabi SAW tidak pernah ajarin ini, Tapi sahabat itu bilang kan. Begitu salam, Nabi SAW dapat wahyu dari langit. Ditanya, Nabi tanya, siapa tadi yang nyeletuk tuh? Angkat tangan sahabat saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan oleh Allah malaikat berebut mencatat kalimatmu itu karena mulianya. Allah suka dengan kalimat itu. Berarti wahyu datang mendukung perilaku sahabat. Tapi ini jangan lupa ini sahabat dan wahyu masih turun. Belum sempurna Al-Qur'an, gitu kan? Jadi masih dalam proses. Ini nggak bisa ditarik ke keadaan kita sekarang. Ada orang-orang sekarang sunnah Nabi ditinggalin, yang tidak ada sunnahnya malah dikerjain gitu. Akhirnya jadi rumit Islam itu kan. Padahal sudah sempurna. Makanya Ibnu Katsir, rahimahullah seorang ulama tafsir dalam buku beliau beliau mengatakan surah Al-Maidah ayat 3. Waktu turun firman Allah ini di tengah-tengah ayat ya. Kata Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Pada saat itu, sahabat semuanya gembira, mereka saling berpelukan, Alhamdulillah agama kita sempurna. Dan ayat ini turun di Mekah, waktu Nabi lagi haji wadah namanya, haji perpisahan kan. Semua sahabat gembira, pada saat itu saling mengucapkan selamat, agama kita sempurna. Sempurna maksudnya apa? Nggak butuh tambahan. Udah cukup, yang ada ini kerjain udah, mati masuk surga. gitu. Seperti itulah bahasa langsungnya ya. Kecuali Abu Bakar, Abu Bakar nangis waktu itu, Orang-orang pada tanya, kenapa kau menangis? Ya Abu Bakar, Agama kita sempurna nih, bisa kita gembira. Dia bilang, sesuatu kalau sudah sempurna, berarti pembawanya juga sudah dekat waktu kembalinya ke Tuhan. Rasulullah berarti akan mati nih. Lalu Rasulullah senyum mengatakan Abu Bakar benar. Betul, pulang dari Madinah, makanya dikatakan haji wadah, haji perpisahan. Tiba di Madinah, kan nangis. Walau para sahabat nangis, karena Nabi SAW sakit parah. Sakit parah, meninggal dunia kan akhirnya. Ya. Jadi memang Meninggalnya Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian kita harus garis bawahi karena agama sudah disempurnakan. Kalau kita sekarang mau nyambah-nambahin nih, sama kita bilang Rasulullah masih ada yang belum disampaikan. Eh, Gak menghormati beliau itu. Gak boleh semestinya kan gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Makanya usahakan mulai hari ini, Bapak Ibu kalau sedang disampaikan oleh seseorang tentang hukum syar'i Ada ayatnya, ada hadisnya, supaya kita punya panduan jelas gitu kan. Ya Oh iya ada dalilnya, ya udah kerjain, silahkan dikerjakan. Tapi kalau dia cuma ngawur, cuma ngomong aja ngiletuk asal oh, nggak apa-apa ini boleh, man nggak bisa, kan gitu. Karena baik di mata seorang mukmin adalah yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita jadi tolok ukur mata kita baik, kan gitu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ada hal-hal Bapak Ibu sekalian harus kita tahu. Ada perintah yang kita harus lakukan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam larangan ada dua hal. Ada larangan langsung, jangan kalian kerjakan begini, tinggalkan yang begini, kan yang langsung ya. Ada juga larangan Nabi adalah sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Misal gini, ibu-ibu punya perusahaan. Terus kemudian ada pegawai kita terima, masuk jadi pegawai nih. Kita udah letakin nih, misal hiasan di situ, temboknya warnanya coklat, pintu warna begini. Terus pegawai ini iseng. Dia masuk, menurut dia nggak cocok warna coklat, menurut dia. Lalu kemudian diubah sama dia, dia warna hijau, dia suka warna hijau. Nggak disuruh loh sama pimpinan perusahaan. Niatnya dia apa? Baik. Dia warna ini kayak cocok. Kemudian pintu masuk perusahaan dipakai duit dari dia, dia beli kembang. Yang punya perusahaan nggak mau ada kembang di situ. Itu pintu sesuatu yang tidak diperintahkan, tapi niatnya baik. Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Iya. Nah ini banyak orang tidak paham. nggak apa-apa biar Rasulullah nggak contohin nggak apa-apa. Tak bisa saudaraku gimana caranya? Kan gitu. Berarti kita sama saja menganggap Allah belum sempurnakan agamanya. Rasulullah belum sampaikan semuanya. gitu kan? Dan juga dia niat baik ini tidak cukup. Dalam masalah agama. Beda kalau kita pilih urusan dunia. Saya mau makan gurih atau yang pedas, mau yang manis, mau yang dingin atau yang panas. Itu bebas, tidak ada masalah. Tapi urusan ibadah ini ya boleh. Sudah sempurna. Empat rakaat sholat eh, eh, asar, tiga rakaat sholat maghrib. Sudah nggak bisa ditambah. Waktunya, syaratnya, tutup aurat, hadap kiblat, semuanya harus sesuai dengan itu.